Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya setelah selesai dari pembahasan mengangkat kedua tangan kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian juga meletakkannya di atas dada maka di sini disebutkan oleh beliau rahimallahu taala qala rahimahullah an-nadharu ila mawdi'is sujud wal khusyu'i melihat kepada tempat sujud dan khusyuk di sini akan diriwayatkan beberapa hadis yang padanya terdapat sekian permasalahan yang insya Allah akan kita bagi menjadi beberapa bagian karena dari hadis-hadis tersebut memiliki permasalahan tersendiri agar dimudahkan untuk difahami dari pelajaran ini. Di sini beliau menyebutkan hadis yang pertama, qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi Hadis ini disebutkan oleh para ulama ahli hadis hukumnya mursal termasuk dari hadis-hadis mursalnya Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin sehingga hukumnya hadis inilah hadis yang dhaif. Karena termasuk dari hadis yang mursal. Hadis mursal itu penisbahannya kepada tabi'in. Kepada tabi'in. Kepada tabi'in kemudian langsung dikaitkan atau ditujukan kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tanpa ada seorang sahabat yang mementarai antara dia dengan Rasulullah memperantarai antara dia dengan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu disebut dengan hadis mursal dan hadis mursal itu hadis yang kategorinya dalam keadaan hadis yang baif. Nabi SAW Alaihi Wasallam beliau ketika sholat tak sahu menundukkan kepalanya warama bi basarihi nahwal ard dan mengarahkan pandangannya ke arah tanah. Hadis ini hadis yang mursal. Qala rahimallahu taala walamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Hadis ini diriwayatkan dari jalannya seorang perawi yang bernama Amr ibni Abi Salamah dalam Sunan Al Baihaqi. Beliau meriwayatkan dari Zuhair ibni Muhammad. Imam Ahmad menyebutkan bahwa perawi ini Amr ibni Abi Salamah kemudian meriwayatkan dari Zuhair ibni Muhammad. Zuhair ibni Muhammad ini atau Amr ini meriwayatkan darinya hadis-hadis yang batil. Hadis-hadis yang batil. Sehingga hadis ini dihukum oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif sanatnya. Artinya kata beliau atau dalam disebut, disebutkan dalam hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah menuju Ka'bah maka beliau yaitu Nabi tidak pernah meninggalkan arah pandangannya kecuali kepada tempat sujud sampai beliau keluar. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi ay yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Hadis ini riwayat Abu Dawud dari Ummu Utsman bin Sufyan. Dan sanatnya dhaif. Dikarenakan padanya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad ibni Abdurrahman, seorang perawi yang matrukul hadis hadisnya matruk. Dia juga termasuk dari perawi yang yasrekul hadis, yang suka mencuri hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud mencuri yaitu di mana seorang perawi dia mendapatkan hadis, kemudian dia menulisnya atau menyampaikannya di majelis dengan haddatsana fulan an fulan padahal dia tidak pernah bertemu ataupun pernah atau tidak pernah berguru dengannya. Ini yang disebut dengan mencuri hadis. Dikarenakan syarat hadis itu perawi harus bertemu dengan perawi sebelumnya, mendengar langsung, perawi tersebut pun bertemu dengan sebelumnya, mendengar langsung terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut sebagai sanat yang bersambung atau muttasil, tidak terputus. Wallahu taala alam bisawab. <clears throat> disebutkan dalam hadis ini layan bagi tidak sepantasnya ayakuna nafil bait pada sebuah rumah atau sebuah tempat tinggal segala sesuatu yang menyibukkan orang yang salat. Di sini walaupun hadisnya dhaif akan kita terjemahkan dan kita jelaskan maknanya. Baik. Sampai di sini terdapat beberapa permasalahan dan fawaid hadis yang berikutnya itu memiliki permasalahan yang lain. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan masalah ila aina yang nurul musalli fi hali salatihi. Kemanakah arah pandangan orang yang salat ketika dia sedang salat? Kemana dia harus melihat pandangannya ketika dia salat? Fi khilafun baina ahli ilm. Di sini terdapat khilaf di antara ahlu ilm wal jumhur ala anna al-istihbab ay yanzura mawdi'as sujud. Pendapat dari mayoritas ahlu ilm mereka menyebutkan bahwa yang sunnah adalah melihat kepada tempat sujud. Ini pendapat dari mayoritas ahlu ilm. Pendapat dari Syafi'iyah, Hanabilah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali wastadallu dan mereka ber menggunakan dalil bil ahadits kulluha dha'ifah wa minha mursal wa matrukul hadis. Dan mereka berdalil dengan sekian banyak hadis namun hadis tersebut setelah dikoreksi dan dilihat bahwa hadis tersebut tidak ada yang selamat dari kelemahan. Bahkan sebagiannya mursal yang sanadnya terputus ataupun matruk. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua anal musalli yang yanzur ilal amam awil qiblah wahwa min umuri al mustahabbat bahwa seorang yang sholat hendaknya dia melihat ke arah depan atau ke arah kiblatnya bukan di arah tempat sujud namun baginya untuk melihat ke, de ke depan dan ini termasuk dari perkara yang sunnah nah dalilnya mereka menyebutkan di sini dua dalil. Dalil yang pertama adalah bahwasanya seluruh pendalilan yang digunakan oleh pendapat jumhur ini tidak ada yang hadis yang sahih. Sehingga tidak bisa diamalkan. Perintah untuk melihat di tempat sujud. Ini hadisnya tadi kita lihat tiga saja sudah seluruhnya dhaif. Ini yang mereka sebutkan sebagai dalil bahwa jumhur berpendapat dengan dalil yang dhaif. Yang kedua, telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian banyak hadis bahwasanya beliau ketika sholat melihat ke arah depan dan melihat ke arah kiblat. Di antaranya hadis Anas di sini akan kita sebutkan satu saja Insyaallah Hadis Anas riwayat Al Bukhari disebutkan di situ laqad ra'aitul ana al jannata wan nar mumaththilatayn fil qiblah hadzal jidar ketika beliau salat beliau menyebutkan bahwa sungguh aku telah ditampakkan pemandangan al jannah surga dan pemandangan neraka di tembok ini yaitu di tembok di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dilihatkan perkara gaib yaitu apa? Pemandangan surga dan neraka. Itu dilihatkan ketika beliau sedang salat dan ini semua adalah takdir atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama di sini menyebutkan bahwa Nabi melihat posisinya dalam keadaan ke depan, bukan ke arah kiblat. Kemudian juga di antara hadis yang lainnya yaitu hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan khufnya dan ini telah kita lewati di pembahasan uh, sifat salat Nabi uh, sifat salat wudhu atau sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggunakan sandal dan melepasnya para sahabat melihatnya dan ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Ini menunjukkan bahwa amalan para sahabat mereka ketika sholat ini mengarah ke pandangan mereka mengarah ke arah depan atau mengarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pendapat yang rajih dari kedua mazhab ini bahwa yang disunahkan ketika sholat seorang itu melihat ke arah depannya atau ke arah al kiblat. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian juga dari beberapa hadis ini terdapat permasalahan hukum taghmidul aini fi shalah. Hukum memejamkan kedua mata ketika salat. Bagaimana hukumnya memejamkan kedua mata ketika salat? As-sahih min kalami ahli ilm annahu makruh yang benar disebutkan dari pembahasan para ulama bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang makruh tidak disukai tidak sampai pada batasan haram tapi perbuatan ini makruh tidak disenangi wa huwa qaul jumhur min ahli ilm ini pendapat dari mayoritas ahli ilm Alasan yang mereka sebutkan bahwa li'annahu lam yuhfad 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aghmada 'ainahu fi halis shalah. Tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi beliau memejamkan kedua matanya ketika sedang sholat. Tidak ada. Ya, bahkan banyak riwayat menyebutkan beliau itu dalam keadaan terjaga, terbuka matanya dan ada beberapa hal yang terjadi. Seperti lewatnya seekor kambing ya yang telah berlalu ini pembahasannya. Kambing lewat di hadapan beliau dan beliau maju sampai menempel ke arah dinding. Ini menunjukkan bahwa apa? Nabi membuka kedua matanya. Kemudian juga hadis yang telah kita sebutkan hadis Anas. <clears throat> beliau menyaksikan pemandangan surga dan neraka. <clears throat> Kemudian juga nanti akan datang hadis bahwa beliau sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari mengutus seorang penunggang kuda ke balik bukit dan selama semalam beliau berjaga dan ketika sholat subuhnya beliau matanya itu mengarah ke arah bukit tersebut untuk ya me melihat penunggang kuda tersebut ya memantau nah ini pendapat yang sahih dari kalam ahlu ilm bahwa memejamkan kedua mata ketika sholat termasuk perkara yang makruh. <clears throat> Berkata Syekh Ibn Uthaymin <clears throat> rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Majmu' beliau menyebutkan bahwa taghmidun aynaini fi salati makruh memejamkan kedua mata ketika salat ini perkara yang makruh illa idha kana hunaka sababun kecuali di sana ketika ada sebab sebab untuk memejamkan kedua mata. Misal ayyakuna amamahu syai'un yashghiluh. Misalkan contohnya di depannya itu ada sesuatu yang mengganggu. Ya, misalkan ada nah, anak-anak yang sedang bermain yang mengganggu sekali. Nah, atau ada gambar warna-warni yang mengganggu. Nah, أو أنوار ساتعة قوية تؤثر على عينيه ففي هذه الحال يغمض عينيه درءا لهذه المفسدة atau juga ketika ada cahaya yang sangat silau yang ini mengganggu pandangan kedua matanya ya. maka di sini tidak mengapa dia untuk memejamkan kedua mata tersebut karena apa untuk menghindari mafsadah Karena beliau menyebutkan wa amma ma yad'ihi ba'dun nas min annahu idza aghmada 'ainaihi kana akhsha lahu fi salatihi fa akhsha ay yakuna hadha min talbisi asyaitan liyuqi'ahu fil makruh min haitsu la yash'ur. Wa amma idza waqa'a min ghairi qasdin fala syai'a 'alaihi. Namun apa-apa yang disebutkan dari sebagian kaum muslimin yang mereka menyangka bahwa memejamkan mata itu lebih khusyuk ketika sholat. Maka ini kata beliau, aku khawatirkan ini adalah perbuatan dari tipuan-tipuan syaitan yang menjatuhkan dia pada perkara yang tidak disukai. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan kedua perkara ini yaitu melihat pandangan ketika sholat itu mengarah ke depan atau kiblat, kemudian juga tidak memejamkan kedua mata ketika sholat. Tapi kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu taala wa kana yanha 'an raf'i 'an raf'il basari ila sama' wa kana yanha an raf'il basari ila Hadis ini dari sahabat Anas ibni Malik dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma riwayat muttafaqun alaih rawahul Bukhari wa Muslim <clears throat> hadis sahih ketika disebutkan hadis muttafaqun alaih maka di sana tanpa kita ragui hadis tersebut adalah hadis yang sahih karena umat kaum muslimin telah bersepakat kesahihan kedua kita tersebut setelah Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an, kitab sunnah atau kitab hadis yang terbenar atau tersahih adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah itu Sahih Bukhari sendiri, setelah itu Sahih Muslim sendiri. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang dari ini sudah pindah ke pembahasan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari mengangkat pandangan ke arah langit. Jadi dalam sholat itu tidak boleh mengangkat pandangan ke arah atas. Seperti tidak boleh. Ya, pandangan ke atas atau dengan menggerakkan kepala ke atas. Wa yakid fin nahi hadda Bahkan di dalam hadis yang lainnya disebutkan dengan takkid penegasan yang sangat kuat sampai beliau bersabda, layan tahiyan aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tarji'u ilaihim wa fi riwayah aw la takhtafanna absarahum. Hadis ini dari sahabat Jabir bin Samrah riwayat Muslim. Dan juga hadis yang serupa atau hadis yang setelahnya itu wafi riwayah hadis Anas riwayat Al Bukhari. Seluruhnya hadis yang sahih. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menegaskan dengan penegasan yang kuat bahwa sungguh kaum-kaum yang mereka mengangkat pandangannya ke arah langit ketika sholat layan tahiyan akan hilang pandangan mereka akan dihilangkan aula tarji'u ilaihim atau pandangan tersebut tidak akan kembali ke mata mereka. Wa fi dalam riwayat yang lainnya la takhtafanna atau la tafanna absarahum. Pandangan mereka itu akan disambar atau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat ancaman yang sangat keras ya dari Nabi tentang larangan mengangkat pandangan ke arah atas ketika sedang dalam keadaan sholat. Adapun ketika di luar sholat maka ini tidak tidak mengapa. Nah, tapi di sini terkait dengan hadis ini terdapat permasalahan hukum mengangkat pandangan ke atas ketika sedang sholat. Hukum raf'il basar ila sama fi halis sholat. Mengangkat pandangan ini mencakup pada dua perkara. Perkara yang pertama, mengangkatnya tanpa menggerakkan kepala. Jadi mengarahkan pandangan saja dan kepalanya tidak bergerak. Yang kedua, mengangkat pandangan tersebut seraya menggerakkan kepalanya ke atas. Ini kedua-duanya masuk ke dalam larangan dari hadis ini. Adapun hukumnya yang roja adalah hukumnya muharram. Hukumnya adalah diantara perkara-perkara yang diharamkan di dalam salat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti beliau menyebutkan Al-qaulur rajih pendapat yang rajih fi raf'il basar ila sama dari mengangkat pandangan ke atas ketika salat annahu haram. Hukumnya adalah haram. Walaysa bimakruh Bukan hanya sebatas makruh saja. Muharramun bidalilin wa ta'lim. Ini diharamkan berdasarkan dengan dalil dan juga alasan. Ta'lil. Wa amma dalil, adapun dalilnya tadi yang kita sebutkan dalam hadis dari bab. Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pandangan-pandangan mereka. Kemudian wa amma ta'lil, adapun alasannya, alasannya mengapa tidak boleh mengangkat pandangan ke arah atas ketika sholat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Fafihi su'u adab ma'allah. Padanya terdapat adab yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inal musalli lahu ayyata adab ma'allah wa la yarfa' rasahu bal yakun khadi'a. Karena sungguhnya orang yang sholat itu wajib untuk beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengangkat pandangannya bahkan seharusnya dia untuk khudu khudu itu artinya ya, menundukkan diri tenang dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini pun kalau disebutkan alasannya ya, terkait dengan dilarangnya mengangkat pandangan ke atas ketika sholat antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya itu pun termasuk dari perkara yang tidak adab atau bukan termasuk dari perkara yang hormat. Ya, misalkan kita berbicara dengan orang dan kita ketika di pertengahan pembicaraan tersebut kita mengangkat pandangan kita ke atas tanpa ada keperluan, tanpa ada ya, hajah di sana, maka ini pun tidak di tidak termasuk dari perkara yang baik. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan faedah dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian juga secara kaidah ya, hukum asal dari larangan itu adalah haram. Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla beliau menyebutkan hadza wa'idun syadid la yakunu illa ala kabiratin minal haram. Ini adalah ancaman yang sangat keras dan tidak akan ada kecuali pada perkara yang telah diharamkan. Jadi segala ancaman yang keras itu nanti ujungnya adalah hukumnya haram. Nah, ketika disebutkan para ulama apa ketentuan dari dosa-dosa besar, maka di antara jawabannya adalah segala sesuatu yang e, diberikan ancaman dengan azab yang keras atau siksaan yang keras atau yang semisalnya. Itu semua adalah deretan dari dosa-dosa besar. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya An-Nailul Autar beliau menyebutkan raf basar ila sama muharram li'anna al-uqubah bil 'ama la takunu illa 'ala syai'in muharram ini perkara yang haram dikarenakan efeknya atau imbasnya itu diberikan ancaman berupa kebutaan ya berupa kebutaan Fafihi an-nahyu al wal wa'id asy-syadid. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Ini larangan yang sangat ditegaskan, ditekankan dan juga ancaman yang sangat keras waliyadubillah. Taib ini pembahasan terkait dengan larangan mengangkat tangan ke arah atas ketika di tengah-tengah salat. Apakah batal salatnya? yang raji bahwa sholatnya itu tetap sah namun dia dituntut untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang batalnya orang yang melakukan hal tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Di sini insyaallah sedikit lagi. Qala rahimallahu taala wa fi haditsin akhar. Dalam hadis yang lainnya, fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Hadis ini dari sahabat Harith Al-Ash'ari riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Fa idza shallaitum apabila kalian salat fala taltafitu, maka janganlah kalian memalingkan wajah kalian. Ini masuk pada pembahasan yang lainnya. Kalau tadi pandangan, kalau sekarang wajah. Tidak boleh memalingkan wajah. Fa inna Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasang wajahnya kepada wajah para hambanya ketika sholat malam yaltafit selama dia tidak menoleh ke arah lainnya wa qala aidan anit talaffut ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abdi hadis ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sahih Al-Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah curian yang dirampas oleh syaitan dalam sholatnya seseorang. Jadi ketika seorang menoleh dalam sholatnya itu, sedang sholat, kemudian tiba-tiba menoleh, ya seperti ini. Maka kata Nabi Sallam, ikhtilasun. Ini termasuk dari perkara yang telah dicuri oleh syaitan. Jadi syaitan mencuri wajahnya wajahnya dicuri sehingga mengarah ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah. <clears throat> Waqala sallallahu alaihi wasallam la yazalullahu muqbilan ala 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu sarafa anhu. Hadis ini dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Dzar dan sanatnya dhaif. Didaifkan oleh Al-Musannif. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada hambanya ketika salat selama dia tidak menoleh memalingkan wajahnya.